Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu di antara pendidikan dalam ibadah haji adalah pendidikan tasiyatu nafas bagaimana setiap setiap peserta haji, setiap para penunai haji, dia diingatkan tentang saat yang sangat mendebarkan, ini saat ketika seorang akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah kelak. Ini ketika para hujat, ketika para jamaah haji, mereka berkumpul di ardul eh, di padang Arafah. Bagaimana seluruh manusia di dunia yang menunaikan ibadah haji berkumpul di satu lembah Arafah dalam keadaan mereka memiliki pakaian yang seragam, pakaian yang, berbayang berbalut, yang hanya dibalut dengan pakaian putih. Yang saat itu tidak ada perbedaan antara penguasa negeri dengan gembel, dengan orang yang kiri, orang orang paling eh, miskin, yang paling yang paling bawah, paling jelata. Tidak ada perbedaan orang berpangkat dengan orang yang yang rakyat jelata. Semuanya dalam keadaan sama dan mereka berkumpul di satu lembah, satu tempat. Demikian pula yang demikian akan mengingat yang demikian mengingatkan sebuah kejadian yang akan dialami kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di ardul mahsyar, di padang mahsyar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para setiap kita agar memiliki kesiapan yang benar-benar untuk menghadapi hari-hari ketika kita menghadap Allah dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman tuhsyaruna fihi ila Allah. Wattaqu yawman tuhsyaruna fihi ila Allah. Takutlah Anda akan datangnya hari di mana Anda akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat Wa la yuslamun. Kemudian setiap jiwa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanpa ada kezaliman sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda bagaimana Anda dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tahukah kita bagaimana kita akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan hurlan manusia akan himpun menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, dalam keadaan mereka telanjang badan, dalam keadaan mereka yang tidak berkhitan, dalam keadaan sebagaimana mereka diciptakan kali yang pertama lahir dari sang dari rahim sang ibu, demikian mereka akan himpun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ketika Rabi membawakan atau mengatakan perkataan tersebut, kata Aisyah radhiyallahu ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa, ya Rasulullah laki-laki dan perempuan mereka akan saling memandang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru yawma idzin ashad, Ya Aisyah, bagaimana mereka akan sampai sempat untuk saling memandang? Perkara saat itu adalah sangat dahsyat, lebih dahsyat sehingga orang tidak sempat menikmati yang demikian. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah saat-saat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seorang benar-benar dia mempersiapkan diri untuk hari mereka akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman tuhsyaruna fihi ila Allah. Takutlah Anda dengan hari yang hari itu Anda akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita para pemirsa yang rahmati Allah, bagaimana kita akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala pula dalam kondisi bagaimana kita akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yuhsyarun nas yaumal qiyamati salasata asnafin manusia akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam tiga golongan manusia sinfun musyatun wa sinfun ah, sinfun musyatun wa sinfun rukbanun wa sinfun ala wajihi. Ada sekelompok yang mereka dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka berjalan kaki. Dikirim menghadap Allah dalam keadaan berjalan kaki. Ada di antara mereka yang dihimpun menghadap Allah dalam keadaan mulia di atas kendaraannya dan ada orang yang mereka dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berjalan di atas muka-muka mereka. Ketika ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar apa yang dikatakan Nabi, ada orang yang mereka dihimpun dengan wajah-wajah mereka, ya Rasulullah, bagaimana mereka akan dihimpun berjalan dengan wajah-wajah mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa alladhi qadirun ala an yusiya ala ayumsiya uh, ah, fi dunya ala birijli?" Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang telah mampu memperjalankan seorang dengan kakinya di dunia? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala qadirun ala ayumsiya biwajhihi yaumal qiyamah. Allah akan mampu pula memperjalankan hambanya di hari kiamat kelak dengan wajah-wajah mereka. Di sana ada orang yang terhina dan orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang bertakwa kepada Allah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka kafir durhaka akan dinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara mereka dihimpun oleh Allah orang-orang bertakwa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yuhsyarul muttaqina ila rahmani wafda. Dan hari di mana Allah akan menghimpun orang-orang yang bertakwa, mengumpulkan orang bertakwa, bagikan mereka seorang duta, duta yang dimuliakan Allah, duta setiap negara, duta-duta negara adalah mereka orang yang akan dimuliakan di negara tersebut, akan dijaga keamanannya, akan dilindungi hak-hak mereka, dimuliakan. Tamu yang dimuliakan, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pula di sana ada orang mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mereka dalam keadaan orang yang mujrim, yang fasik, yang fajir, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mujrimina ila jahannam wirda Adapun orang-orang yang mereka mujrim, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akan diseret ke jahanam dalam keadaan mereka kehausan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ketika mereka manusia dikumpulkan menghadap Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa mangkir dari pemanggilan Allah. Semuanya mereka akan menghadap Allah. Mereka akan dipanggil, dikumpulkan Allah dan mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala yauma nusayyirul jibala wa taral arda barisatan wa nahsyuruhum wa wa nahsyuruhum falam nughadir minhum ahada. Dan hari ketika Allah memperjalankan gunung-gunung dan bumi akan nampak datar dan akan kami himpun semua manusia falam nughadir minhum ahada. Tidak seorang pun yang mereka bisa mangkir dari pemanggilan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini Seandainya ada jaksa yang memanggil, ada pengadilan yang memanggil untuk dia datang ke pengadilan untuk mereka diadili, maka berapa banyak orang-orang yang mereka dipanggil dan mereka mangkir dari pemanggilan tersebut akan tapi akan datang hari di mana seorang tidak akan mungkin bisa dia mangkir dari pemanggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari ketika manusia dikumpulkan menghadap Allah wa falam minhum ahada dan akan kami kumpulkan mereka semuanya maka tidak seorang pun yang mereka bisa mangkir dari pemanggilan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula perhatikanlah bagaimana seorang mereka akan dibuat terkejut-kejut, akan dibuat mereka terbelalak mata mereka yang selama ini mereka tertutup dengan perkara-perkara dunia akan hakikat apa yang selama ini telah diingatkan, dijanjikan, diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahat sakratul Maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis suri. Dzalika yaumul wa'id. Wa qad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna an fakashafna ghita'aka fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dan ketika datang sakaratul maut dan sakaratul maut perkara yang pasti akan datang, akan benar, akan terjadi, akan dialami manusia. Wajah sakaratul maut bil haq. Dalika ma kunta minhu Itulah perkara yang manusia yang kalian selalu lari dari sakaratul maut. Lari dari kematian. Apabila dia lapar, dia makan, dia haus, dia minum, dia, dia kepanasan, dia berteduh. Itu sebagai bentuk larinya mereka dari kematian. Wanufi khafis suri dan ketika ditiup sangkakala, kemudian setiap orang mereka akan itulah hari di mana ancaman Allah datang di yaumul qiyamah waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid dan manusia akan datang bersama dengan seorang yang mendampinginya sa'iq yang menuntunnya wa syahid dan yang menyaksikannya sehingga akan datang bersama manusia ini dua malaikat, malaikat yang menuntun menghadap Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan mereka. Hari-hari yang kata Allah Subhanahu wa taala itulah hari yang Allah singkap pada saat itu sehingga mata-mata manusia dalam keadaan terbelalak melihatnya kenyataan yang dihadapi pada saat itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka perhatikan pula bagaimana suasana manusia dihimpun saat itu di Ardul Mahsyar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari sejarak satu mil hingga setiap orang mereka berkeringat mengeluarkan keringat ala qadri a'malihim sesuai dengan kadar amal yang mereka lakukan. Di antara mereka ada yang kebanjiran keringat semata kaki, ada yang kebanjiran, ada yang kebanjiran keringat sebetis, ada yang kebanjiran keringat sepaha, eh, sepinggang, ada yang kebanjiran keringat hampir seujung ini telinga sehingga hampir mereka ditenggelamkan oleh keringat mereka yang semua keringat ini akan menyiksa mereka dan itu ala qadri a'malihim sesuai dengan kadar amal yang mereka lakukan di dunia. Demikian pula perhatikanlah para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang ketika mereka di Ardul Mahsyar dari golongan mana Anda? Apakah Anda termasuk orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala sab'atun yudilluhumullahu bidhillih la dhilla illa dhillu Hari-hari yang pada saat itu tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tujuh golongan yang Allah akan lindungi yang saat itu tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah SWT. Mereka adalah imamun adilun, imam yang adil, yang mereka memerintah dengan hukum Allah dan dengan keadilan mereka sebagai wujud mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabun nasha'a fi ibadatillah dan pemuda yang mereka tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka pemuda yang menjaga diri. Pemuda yang mereka disibukkan dengan ibadah, ketaatan kepada Allah dan menjauhkan dari lingkungan-lingkungan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Warajula wa warajulun qalbuhu muallakun bil masajid dan orang yang mereka hatinya selalu terlengket dengan masjid, hatinya memiliki kerinduan dengan masjid, orang yang mereka ingin selalu memakurkan masjid, kembali ke masjid, tenang dengan masjid, Orang yang betul-betul memiliki ketentraman hatinya dengan masjid. Dan rawa rojulani tahaba fillah istama'a wa tafaraqa ali. Dan laki-laki yang mereka mencintai karena Allah. Mereka bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'asu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah dan laki-laki yang mereka diajak berzina oleh seorang perempuan akan tapi muraqabahnya, muraqabatullahnya, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tinggalkan perbuatan zina tersebut. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lama yaminu hatta la ya'lama shimalu ma yunfiqu yaminu. Orang yang mereka berinfak dengan sangat tersembunyi sebagai wujud dia hanya ingin penglihatan Allah. Dia hanya menginginkan wajah Allah, keridhaan Allah. Dia tidak ingin pamer kepada manusia. Hingga saking tersembunyinya sedekah yang dia lakukan. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Warajulun. Dakarallah khalian. Fafadat ainah. Dan orang yang mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di kesunyian kemudian meleleh air matanya karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, pendidikan wukuf di Arafah di mana manusia mereka berkumpul di seluruh dunia di satu tempat dengan pakaian yang berbalut di badannya seragam tanpa ada perbedaan maka semuanya maka sungguh ini mengingatkan akan datangnya hari saat mereka dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa taala maka wattaqu yauman tuhsyaruna fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuslamun hendaklah setiap kita takut akan datangnya hari seorang dihimpun menghadap Allah kemudian setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna oleh Allah dan tidak ada kezaliman pembalasan pada saat itu. Mudah-mudahan kita termasuk di antara satu di antara jamaah haji yang bisa mengambil faedah dari setiap langkah-langkah manasik, setiap manasik yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan pelajaran akidah, penuh dengan pelajaran tasiyatun nafas dan pelajaran-pelajaran besar yang lainnya yang mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita ilmu dan amal dan pemahaman dan taufik istiqamah hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.